Baik, itu adalah catatan-catatan tentang badal. Ya, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita tentang al-badal, ya, maka kita tutup dengan adanya catatan khusus. Ya, ada catatan khusus di sini. Catatan khususnya yang bagaimana? Ya, di sini kita perhatikan bahwasanya apabila badal berupa lafat ibn, ya, ada lafat ibnu, maka mubdal minhunya atau yang dibadalinya atau kata yang terletak sebelumnya tidak boleh ditanwin. Jadi kalau badalnya itu berupa lafat ibn, maka kata sebelumnya ya itu tidak boleh ditanwin. Biasanya nama orang, nama orangnya itu tidak boleh ditanwin. Ini catatan yang pertama, ya. Sedangkan lafat ibn ya dihilangkan alifnya. Jadi alifnya dihilangkan menjadi apa? Menjadi benu ya, menjadi huruf ba dan nun saja, menjadi benu ya. Ini yang kedua, catatan yang kedua. Dan kata yang terletak setelahnya dimajrurkan sebagai mudhof ilaih. Jadi kata setelah ya, setelah benu itu dia apa? Dia majrur karena dia sebagai mudhof ilaih dari benu tadi ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya muat ibnu Jabalin. Di sini muat dia tidak boleh ditanwin. Ya, muat tidak boleh ditanwin. Ada kata setelahnya, ya, yaitu ibnu. Ya, dia adalah sebagai badal, badal dari muat. Muat itu siapa toh? Oh, Mu'ad itu ibnu Jabal. Ya, Muat ini dia dibadali dengan kata ibnu. Maka kita lihat catatan khususnya tadi, ya, dia alif dari kata ibnnya ini tidak boleh dimunculkan, dihapus. Nah, kita lihat makanya di sini nggak ada alifnya, ya. Kemudian yang selanjutnya jabal dia majrur ya, dia dijerkan ya, ditandai dalam contoh ini dengan kasrah sehingga bunyinya muadu bin Jabalin ya, muadu bin Jabalin. Muadnya kata yang dibadali atau mubdal minhunya enggak boleh ditanwin ya menjadi mu'alu sedangkan badalnya yaitu ibnu enggak boleh ada alifnya selanjutnya jabal dia majrur nah ini adalah apa catatan khusus ya terkait dengan apa ibnu ya kalau dia sebagai badal Ya, kalau kita review lagi, kita ulang ya, pembahasan yang telah kita sampaikan dalam contoh eh, catatan yang kedua ya, catatan yang kedua tentang letak badal yang biasa terletak setelah nama orang maka ada contoh yang pernah kita sampaikan apa yang tadi kita sampaikan ada qala Ali bin Abi Talibin. Nah, di sana Ali kan asalnya Aliun, ya kan? Maka dia tidak boleh ditanwin menjadi Aliyu, ya. Kemudian Ibnu, ya, alifnya dihilangkan menjadi Benu. Ya, kemudian kata setelahnya apa? Abi, dia majrur, ya, ditandai dengan ya karena termasuk asmaul khamsah, ya, ditandai dengan ya. Ya. Maka menjadi qala Aliyu benu Abi Talibin. Demikian ikhwati fillah apa yang dapat kami sampaikan tentang badal ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik tentang pembahasan badal yang merupakan salah satu bentuk dari at-tawabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, kemudahan kepada kita semuanya dalam mempelajari bahasa Arab ya, dalam mempelajari bahasa Arab sebagai kunci kita di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.